Perhatikan barakallahu fikum setelah kita menyelesaikan mengenai urut-urutan dalil apabila terjadi zahirnya kontradiksi atau tanakut. Seperti misalkan ada dalil Al-Qur'an was sunnah kemudian ada dalil qiyas, maka yang didahulukan adalah Al-Qur'an was sunnah. Kemudian kalau seandainya dua-duanya qiyas, namun yang satu qiyasul jani, yang satunya qiyasul khafi, maka yang adalah kias yang jali daripada kias yang khafi. Sekarang kita lihat berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-Imam al-Amriti rahimahullah, wa kun fi nutqi min kitabi aw sunnati taghyir al-istishabi, fa nutqu hujjatun idzan wa illa, fa kun bil istishabi mustadilla. Ini berkaitan masalah kalau seandainya awal mulanya dalil istishab, ternyata kok dijumpai dalil Al-Qur'an Sunnah wajib mengubah istishab tadi. Maksudnya wajib kita kembalikan kepada dalil gitu ya. Karena istishab ini jalan yang paling terakhir. Solusi terakhir. Kalau nggak ada dalil Al-Qur'an wa sunnah, eh, barakallahu fikum, kias pun juga nggak ada, nah maka nah diambil langkah yang terakhir yaitu istishab. Nah, mengembalikan ke hukum asalnya. Mahfum insyaallah. Nah, kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yakni annahu idza dalal quran was sunnatu 'ala syai'in fa innahu yarfa'u hukm al-istishab. Maksudnya adalah bahwasanya apabila Al-Qur'an was sunnah telah menunjukkan suatu perkara, maka sesungguhnya yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an sunnah tadi mengangkat menghilangkan hukum istishab. Jadi hukum istishab terbatalkan manakala sudah ada apa? dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa hadha min al-baitain katakrari lil baitil akhir fil bab alladhi qabla hadha. Sebenarnya dua pantun terakhir ini seperti mengulang-ulang pantun yang terakhir sebelumnya, sebelum bab ini. Kan ada ada ada nah barakallahu fikum pantun sebelum ini ya. Nah, mengenai apa? Mengenai istishab kemarin itu seakan-akan mengulang itu saja. Faqad sabaqa anna al-istisha dalilun haitsu fuqida dalil. Ini penting ini ya. Nah, ini penting antum garis atau antum ingat-ingat. Faqad sabaqa sungguh telah lewat anal istishab dalilun haitsu fuqidat dalil. Istishab itu dalil kalau tidak ada dalil lagi. Paham belum? Jadi istishab itu dalil kalau tidak ada dalil lagi. Enggak ada dalil Al-Qur'an was sunnah maka menggunakan istishab, menarik membawa pada hukum asal. Mafhum insyaallah ya. Naam. Fa idza wujida dalil min kitabin aw sunnatin wajaba an yughayyar hukmul istis'ab. Maka apabila dijumpai dalil dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah, maka wajib hukum istishab itu diubah. Maksudnya bagaimana diubah kembali kepada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mafhum musamah? Eh, Ayo, na'am. Wa an yurja'a ila dalil, hendaknya dikembalikan kepada dalil. Wa oleh karena ini aujabnal wajibati. Nah, kami mewajibkan dengan kewajiban kami mewajibkan kewajiban-kewajiban Ma'anha la istashabnal asl laqulna. Padahal kalau seandainya kita bawa kepada makna asal laqulna niscaya kita akan mengatakan innaha ghairu wajibatin. Tapi kenapa kamu kita mewajibkan aujabnaha bid dalil? Kita mewajibkannya dengan dalil itu loh. Apa maksudnya? nah. Wahada amrun badahiyun ma'rufun wa ma'lumun. Ini perkara yang sudah terpetik di benak manusia, dan diketahui dan sudah ma'ruf mimma sabaqa min kalam mu'allif rahimahullah dari apa yang telah lewat naam yang diucapkan oleh mu'allif rahimahullah taala. Berarti sudah kita selesaikan mengenai na'am barakallahu fikum pembahasan kias, kemudian urut-urutan dalil apabila terjadi kontradiksi atau tanatud zahirnya. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, Bab seputar mufti wal mustafti wa taklid. Bab tiga perkara ini yang kita bahas nanti ya mengenai mufti orang yang memberikan fatwa, mustafti orang yang minta fatwa, taklid orang yang mengekor. Paham ya? Mengekor tanpa dalil. Nah, barakallahu fikum. Mafhum soal ini ya? Eh, na'am. <clears throat> Qala al-mu'allif wa babun fil mufti wal mustafti wa taqlid. Bab seputar mufti orang yang memberikan fatwa, wal mustafti orang yang minta fatwa, wa taqlid masalah mengekor tanpa dalil. Paham ya? Karena disebutkan oleh para ulama di antara Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, orang kalau mengekor dengan dalil itu bukan taklid, tapi ittiba' namanya. <clears throat> Muttabi' atau mutamassik, paham ya? Kalau muqallid itu seringnya tanpa dalil. Nanti akan disebutkan oleh beliau definisi yang sering disebutkan para ulama juga. Eh, definisi mengenai taklid yang paling bagus diantaranya definisi yang diberikan oleh Al Imam Al-Amri itu. Takliduna qabulu qaulil qaili min khairi fikri hujjatin lisaili. ini Paham ya? Nanti akan kita lewati di akhir-akhir nanti atau setelah ini nanti dua lembar lagi barakallahu fikum mengenai taklid. Takliduna qabulu qaulil qaili min khairi fikri hujjatin lisaili. ini Taklid menurut kami adalah menerima ucapan orang yang berkata tanpa menyebutkan dalil eh, atau hujah bagi orang yang bertanya. Ini hukumnya apa? Boleh. Kita aja. Dalilnya mana? Pokoknya boleh misalkan. Nah, seperti itu berbahaya. Tapi semuanya upayakan dengan dalil. Naam. Mahfum soalnya ya? kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ladaina fi hadzal bab, di hadapan kita sekarang ini pada bab ini mufti wa mustafti wa muqallid. Perhatikan baik-baik ya. Mufti itu yang memberikan apa? Fatwa, mustafti yang minta fatwa, muqallid orang yang mengekor tanpa hujah atau tanpa dalil. Paham? Naam. Walaupun nanti ada beberapa perkara yang taklid diperbolehkan, tapi ketika darurat. Jadi Syekhul Islam mempermisalkan taklid itu bagaikan bangkai. Bangkai itu jadi halal atau enggak? Halal kalau darurat. Paham ya? Jadi bangkai itu bisa jadi halal kalau darurat. Ini juga sama, ya, taklid itu zilatil mayitah. Taklid itu kedudukan seperti bangkai. Inda darurat tajus, ketika darurat baru boleh. Mahum. Seperti bangkai haram kan? Haram, tapi kalau darurat kan boleh. Seperti itu. Jadi hati-hati. Tidak dikit-dikit taklid. Naam. Karena seringnya ya, kita dulu mungkin awal-awal ngaji atau orang-orang yang orang awam yang baru ngaji itu kalau suruh potong celana sampai di atas mata kaki potong-potong, enggak tahu dalilnya dia. Paham ya? Tapi yang kita sampaikan kan ada dalilnya itu loh. Paham ya? Bukan berarti dia, mau kamu taklid ini enggak punya enggak punya dalilnya, kenapa ini potong?" misalkan. Kita katakan kita ketika menasehati itu ada dalilnya. Maksudnya perintah tersebut yang kita perintahkan ada dalilnya gitu ya. Sumbernya itu sudah ada. Cuman karena yang namanya orang baru ngaji kan enggak paham. Suruh dalilnya mana yang enggak tahu dia. Jenggot dipanjangkan, dipelihara. Dalilnya mana, Pak? Anda nggak hafal dalilnya, berarti mukallaf apa ini? Nggak tahu dalilnya kok dipanjangkan misalkan. Kita katakan seperti itu tidak? Itu dikatakan nanti nam taklid orang yang taklid yang itu orang ami, orang dalam arti masih orang awam, nggak tahu apa-apa baru proses belajar atau misalnya itu masih dikasih toleran. Karena dia nanti tahapannya menepuk dalil. Seperti antum belajar seperti ini dulunya nggak tahu dalil. Ya enggak? Nah, nggak bisa antum dikatakan mukallaf, dikatakan mukallaf yang taklid, eh, taklid yang madhmum nggak bisa. Taklid yang madhmum. Tapi apa? Yang namanya proses belajar. Na'am barakallahu fikum seperti itu ya. Kita lihat. Faqala an-nasu qisman. Eh, Fakul, maka katakanlah wa in syaita faqul, jika engkau mau ucapkanlah an-nasu qisman manusia ada dua jenis, mujtahidun wa muqallidun. Mujtahidun wa muqallidun. Fal 'alimu huwal mujtahid. Maka orang alim dialah yang dikenal dengan mujtahid. Wa ammal muqallidu faqad qala Ibnu Abdul Barr rahimahullah Adapun mukallid, sungguh Al-Imam Ibn Abdul Bar telah mengucapkan, "Innal ulama'a rahimahumullah ittafaqu 'ala anna al-muqallida laysa min ahli ilmi." Ini penting banget ya. Dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi Fadlih, ittafaqul ulama, ittafaqul ulama 'ala anna al-muqallida laysa min ahli ilmi Nah ini itu digaris juga itu ya. Bahwasanya mukallid bukan termasuk bagian dari ahlul ilm. Karena mukallid itu mengekor istilahnya. Nah barakallahu fiikum mengekor saja. Naam. Jadi mukallid bukan termasuk bagian dari ahlul ilm. Naam. Berbeda dengan mustahid. Orang mustahid itu dia berilmu karena dia mustahid dikarenakan mustahid itu karena sudah mencurahkan apa? mencurahkan usaha kerasnya, mengumpulkan berbagai macam dalil, mengecek sana kemari ternyata dia bisa mengeluarkan hukum dari dalil yang dia cari tadi itu. Paham ya? Karena mujtahid itu adalah bahdhu nan batlul juhdi, mencurahkan usaha kerasnya, mengumpulkan dalil-dalil yang ada dari berbagai macam sumbernya kemudian menyimpulkan mengeluarkan hukum apa? dari sumber yang dia nam dapati dari Al-Qur'an Sunnah tadi. Cuman ada dua kemungkinan mustahid itu. Ada yang keliru, ada yang benar. Yang keliru dapat satu pahala karena ahlu istihad. yang benar dapat dua pahala. Paham ya? Pahala mencocoki kebenarannya dan pahala istihadnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang sudah tidak asing lagi, "Idza stahada al-hakim e, fa'asaba falahu ajran." Ya kan? Wa ida akhta'a falahu ajrun wahid atau kama qala SAW. Apabila seorang hakim, seorang alim beristihad kok benar dapat dua pahala. Tapi kalau istihadnya keliru dapat satu pahala. Paham maksudnya ya? Tapi kalau bukan ahli istihad, itu jangan bermudah-mudahan. Ini anak anak istihad, anak kok istihad anak misalkan. Kalau seandainya yang ngikuti istihad, jangan ikut istihad yang mudah. Ikutilah istihad yang benar. Itu kalau orangnya berakal dan sehat akalnya ya. Karena istihad yang benar kalau secara secara akal dapat dua pahala kan? Kalau seandainya kita walaupun bukan ahli istihad, tapi kita mengikuti istihad yang benar itu loh. Paham ya? Jangan ini kan masalah masalah istihdiyah, ini kan permasalahan istihdiyah. Jadi kita bebas milih enggak. Itu keliru. Walaupun permasalahan istihdiyah, tapi kalau sudah ada yang benar, ada yang keliru, ngikuti istihad yang benar. Mohon insyaallah ya. Naam. Sebagaimana yang antum saksikan mengenai sebagian para sahabat ada asar yang diriwayatkan bahasanya masalah apa? merapikan atau nak memotong jenggot. Kalau sudah uh, kurang lebih satu genggam, eh, melebihi genggaman kemudian boleh dirapikan itu itu istihad yang keliru. Kenapa? Karena berseberangan dengan dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merintahkan untuk apa? Mencukur kumis-kumis kalian dan memanjangkan jenggot kalian. Nah, orang kalau berpikir jangan mengatakan anak ngambil istihadnya sahabat kok. Kenapa kok enggak mengambil istihadnya Rasulullah? Kenapa enggak mengambil arah pendapat Rasulullah? Padahal sumber kan? Naam, seperti itu. Dan Rasulullah mengatakan wa khairul huda huda Rasulullah sallallahu alaihi sebaik-baik petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Wa dzalika li'anna ghayatul muqallib, yang seperti itu karena puncak-puncaknya orang muqallib itu annahu kitabun. Dia itu andalannya kitab saja. Jadi muqallib itu seringnya andalannya kitab saja. Hafalan bisa dikatakan sedikit. Tapi apa? tapi dia modalnya cuma nukil kitab ini, kitab ini, kitab ini, nukil gitu aja. Oleh karena itu kitab ini terbagi dua. Kitabun Natik sama Kitabun Samit. Kitab yang diam kitab yang yang berbicara. Kitab yang bicara mukhalif tadi itu. Kitab yang diam ya kitab yang dia jadikan rujukan tadi. Paham belum? Nah, tapi kalau mustahil itu memang benar-benar hafalan ada, mencurahkan usaha kerasnya, mengumpulkan berbagai macam dalil, akhirnya mengeluarkan sebuah hukum dari dalil yang dia baca atau dia teliti tadi itu. Maaf insyaallah ya. Nah, kita lihat. It dikarenakan ini ta'liliyah ya, dikarenakan innahu yahki qaulal muqallidi. Karena dia hanya menghikayatkan menceritakan ucapan orang nah, muqallidih, bukan muqallidi ya, muqallidi. Karena dia hanya menceritakan ucapan orang yang dia taklidi gitu loh. Eh? Kata syekhku seperti ini pak, Di mana di dalam kitab ini ya. Seperti itu. Padahal dia enggak nyebutan dalil. Kalau seandainya dengan dalil nggak masalah. Kalau yang kita ucap, yang kita ikutin itu ucapannya dan ucapannya lah dalil nggak masalah. Seperti ucapan Rasulullah. Dalil bukan? Dalil. nggak perlu lagi antum mencari dalilnya mana? Dalilnya mana? nggak perlu. Ucap Rasulullah saja dalil. Nah, seperti itu. Kita lihat. Ammal mujtahidu fa innahu ya'khudul hukma minal kitab sunnah bi nafsihi. Adapun orang mujtahid, maka dia mengambil hukum dari Al-Qur'an Sunnah dengan sendirinya. Paham Dengan sendirinya. Fal mustahid man amkanahu al ila ma'rifatil haqqi bi Perhatikan baik-baik ini. Maka orang mustahid adalah orang yang memiliki kemapanan untuk sampai kepada mengetahui al-haq dengan sendirinya. Paham ya? Maksudnya atma awalnya enggak tahu, ngumpulkan, punya hafalan, dalil. Nah, barakallahu fikum kemudian setelah itu ada permasalahan atau mengumpulkan atau cari dalil-dalilnya. Ternyata apa? Ternyata inilah yang benar. Eh, dalil yang antum kumpulkan tadi dari Al-Qur'an Sunnah kemudian atau menyimpulkan sebuah hukum inilah yang benar. Itu bisa dikatakan mustahid karena dia sudah benar-benar mencurahkan usaha kerasnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Sedangkan muqallid bagaimana? Wal muqallidu man laysa kadzalik bal huwa nuskhatun min kitabin. Adapun muqallid maka enggak seperti itu keadaannya. Enggak seperti orang mustahil tadi ya. Kenapa? Bahkan orang muqallid itu nuskhatun hanya cetakan mencetak ulang itu salahnya ya. Cetakan min kitab, cetakan dari sebuah kitab. Dia baca kitab ini, ada fatwa Syekh Fulan yang dikatakan apa hukumnya? Boleh. Jadi maksudnya fatwa Syekh Fulan misalnya kan. Kalau seandainya dia mampu dengan dalil bagus. Contohnya sekarang gini. Ustaz apa hukumnya masalah ini Ustaz? Misalkan hukumnya boleh sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dan cocok gitu loh ya. Sebagaimana pembolehan ini difatwakan oleh Syekh Saleh Fauzan misalnya. Itu enggak masalah. Karena standarnya apa? Kita jawab dulu, dalil ada baru kita sandarkan. Maksudnya dikuatkan juga oleh Syekh Saleh Fauzan, dikuatkan juga oleh Syekh Nusaimin. Tah maksudnya. Jadi kalau misalkan antum ditanya misalkan suatu ketika menjadi dai dan mengajarkan, menitanya apa hukumnya? Nah, barakallahu fikum memakan kucing misalkan. Hukumnya haram. Dalilnya dengan dalil yang umum mengenai apa? Nam setiap hewan yang nam bertaring maka haram itu dimakan. Kan itu. Nah, di situ nanti baru antum kalau mau nyukilkan silakan. Ini sebagaimana dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam kepada taala atau Syekh Fulan, Syekh Alan. Tapi kan dari pendalil dalil dulu. Paham ya? Itu bagus. Nah, tapi kalau cuma kita andalannya nah barakallahu fikum sebagaimana sebutan sini teman nukil di sebuah kitab, nukil sana, nukil sana kemudian dia asli enggak punya ilmu sama sekali, itu kurang. Kurang. Kita lihat Ila anahu kitabun natik cuman bedanya kalau muqallid itu kitab yang bisa berbunyi. Paham ya? Kitab berbunyi. Maksudnya dia cuma ngomong, itu bisa ngomong. Paham maksudnya itu? Nah, wal kitab kitabun samit sedang kitab yang dipakai tadi itu untuk berfatwa tadi kitab yang samit yang diam. Paham belum maksud ini? Mahfum bin Umar? Ayo, seperti itu. Jadi perlu dipatikan baik-baik. Muqallid bukan termasuk ahli ilmu. Nah, Wa qad dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitab I'lamul Waqi'in. Dan sungguh Imam Ibnu Qayyim telah menyebutkan dalam kitab beliau adillatan katsiratan jidda. Dalil-dalil yang sangat banyak sekali ala butlan taqlid wa fasadil muqallid wa fasadi manhajih tentang batak enam tentang batilnya taklid dan juga rusaknya mukallid orang yang mengekor atau taklid tadi dan rusaknya prinsip atau manhajnya orang mukallid. Paham? Karena mukol itu terkadang apa? Terkadang itu sampai terbawa sampai di kuburan pun terbawa juga. Sebagaimana kisah kita lewati kan orang-orang munafikun, orang musyrikun ditanya, "Man rabbuka? Man nabiyuka? Madinuka?" Ha ha la adri. tunna nasa yaquluna syai'an wa qultu ini taklid. Aku mendengar manusia ngut apa seperti ini, aku ucapkan. Taklid enggak? Taklid hati-hati. Jadi upayakan antum atau kita semuanya yang belajar terkadang tahu hukumnya tapi kalau belum tahu dalilnya ngecek, nyari. Paham ya? Dalil masalah isbal apa sih? Ada dalilnya misalnya nah, dalil dihafal. Caranya gitu, harus ada yang namanya inisiatif. Punya buku misalnya bukunya masih belum ada tulisannya, eh, dikumpulkan. Dalil masalah isbal bawahnya. Caranya gitu caranya para kalafim karena semakin atau menghafal dalil semakin kuat hujahnya. Namanya man hafizul hadis qawiyat hujjatuh Barang siapa yang menghafal hadis akan kuat argumennya. Tapi kalau nggak punya hafalan, ngandalkan istilahnya instan atau instan anu. Instan sesuatu yang sudah jadi, itu kadang nggak tahu ramuan-ramuan di dalamnya nggak tahu gitu loh. Paham ya? Tapi kalau antum misalkan ringkas sendiri, dalil haramnya isbal. Nah, itu dah Indonesianya bawahnya Arabnya. gitu caranya, inisiatif. Karena yang namanya orang belajar itu bukan bukan bukan seperti kereta api berhenti itu enggak, tapi upayakan berjalan. Eh, berkembang itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena yang namanya dalil ya harus dihafal tadi. Naam. <clears throat> Contohnya saja, ketika antum ditanya orang pulang kampung, eh, isbal itu katanya haram. Ah, katanya. Iya haram. Dalilnya mana? Wallahualam ya. Karena cuma selama ini ya teman ngikut-ngikutin aja. Kurang tepat. Sebutkan haram dalilnya mana? Dalilnya dalam hadis Abu Hurairah. Eh, Rawahu Muslimun Rasulullah mengatakan ma asfala minal ka'bain mila izari finnar. Apa saja yang menjulur memanjang sampai di bawah mata kaki berupa sarung atau pakaian atau yang lainnya termasuk bagian dari neraka. Itu kan kalau itu kan memanjangnya itu kalau enggak sombong bagaimana katanya? Kan disebutkan dalam riwayat yang lain apa? Disebutkan dalam riwayat lain bahwasanya innallaha la yanzur ilal musbil. Nah, atau innallaha la yanzur man jarra saubahu khuyala. Sesungguhnya Allah Taala tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya dalam karena sombong. Berarti itu larangannya kalau sombong. Kalau nggak sombong orang santai tenang. Walaupun celana isbal tapi orangnya tenang nggak sombong. Berarti boleh kita katakan nggak boleh. Ada dua larangan perhatikan baik-baik. Larangan pertama tadi apa? Barang siapa saja yang memanjangkan celananya atau sirwalnya atau izarnya ke bawah mata kaki maka ancamannya apa? Neraka. Ini umum, sombong enggak sombong masuk neraka ancamannya. Apa maksudnya? Adapun hadis yang itu lebih parah lagi. Paham ya? Kenapa? Karena Allah Ta'ala enggak melihatnya. Di samping masuk neraka Allah Ta'ala enggak melihatnya. Paham ya? Bukan berarti kalau sombong kok boleh enggak. Nah, karena apa? Karena datang dalam hadis yang lain yang menjelaskan lagi iya kawa isbalal izar. Hati-hati kamu tinggalkanlah memanjangkan sarung sampai di bawah mata kaki. Nah, fa innahum na barakallahu fikum fa innahum minal makhilah. Karena sesungguhnya yang namanya memanjangkan. Sampai di bawah mata kaki termasuk kesombongan. Wa inna allah la yuhibbul maqilah. Dan sesungguhnya Allah taala tidak mencintai kesombongan. Nas langsung menunjukkan bahwasanya memanjangkan sirwal atau pakaian sampai di bawah mata kaki itu kesombongan walaupun dia enggak niatkan sombong. Paham belum? Walaupun dia tidak tidak meniatkan sombong. Nah, mau ini. Kenapa tertawa? Hah? Paham enggak? Paham enggak, Antum? Ya, na'am Seperti itu. Ini perlu diperhatikan baik-baik ya. Nah, kita lihat berikutnya. Jadi dalil perlu dihafal, inisiatif ya namanya inisiatif itu antum kadang nyatat sendiri gitu, digunakan waktunya semaksimal mungkin. Nah, karena yang namanya catatan itu kan kembali ke masing-masing naam. Kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini, walakinnal haqiqata anna taqlidah huwa kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bi manzilatil mayyitah akan tetapi hakikatnya taklid itu seperti yang diungkapkan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya seperti kedudukannya bangkai. Inda darurat tajus Ketika darurat bangkai itu diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Perlu diperhatikan baik-baik ya. Jadi ketika darurat boleh. Adapun ketika enggak darurat jangan. Upayakan dalil itu andalan kita. Jadi suatu ketika anak ini pengalaman dalam artian pengalaman caranya biar antum selamat kalau menjawab pertanyaan itu pertanyaan atau menjawab, tapi benar. Dalilnya sebutkan dulu baru nanti antum nukilkan ini sebagaimana kekuatan Syekhul Islam misalkan. Dikuatkan oleh Syekh Muhammad Nizam, dikuatkan Syekh Salah Fauzan itu tambah kuat lagi. Tapi kan antum menyebutkan dalilnya ada itu loh. Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya, wa indal qudrah 'ala istihad la yajuzu Eh, tapi kalau mampu untuk istihad nggak boleh taklid dia karena mampu untuk beristihad. Ingat-ingat ya, Istihad tadi mencurahkan usaha kerasnya, eh, mengumpulkan berbagai macam dalil dari sumbernya Al-Qur'an Sunnah, kemudian setelah itu apa? Dia mengeluarkan sebuah hukum. Paham ya? Nah, perbuatan ini namanya perbuatan apa? Istihad. Yang seperti ini berat sekali nggak setiap orang bisa itu loh. Apa maksudnya? Oleh karena itu seperti kita-kita yang tidak mampu beristihad atau belum tingkatannya belum tingkatan mustahidun, maka lebih baik kalau kita menukilkan istihad yang benar. Maksudnya, mengambil istihad yang benar. Jangan bermudah-mudahan ini istiad ulama, istiad ulama. Dilihat dulu istiadnya keliru atau benar gitu loh. Mafhum teman-teman? Eh, nah, perhatikan baik-baik ya seperti itu. Wa hadha huwal haq inilah yang benar. Anna taqlida haramun illa idza da'atid daruratu ilaiha ilaihi. Bahwasanya taklid itu adalah haram kecuali kalau perkara darurat mengharuskan untuk taklid. Paham belum ini? Nah, barakallahu fiikum perkara darurat sebutkan para ulama diantaranya ada sebuah pertanyaan yang mendadak eh, yang dia nggak tahu pertanyaan tersebut. Nah, misalkan kejadiannya itu di Sumatera, kemudian pertanyaan di Jawa. Orang ini seorang alim di Jawa dia nggak tahu kejadian di Sumatera misalkan. Bagaimana ini Ustaz? Nah, di Sumatera terjadi seperti ini seperti ini apa hukumnya? Bagaimana seperti ini? Dan dia nggak tahu kejadian yang hakikatnya bagaimana di Sumatera. Akhirnya dia ngebel nelpon syekh yang ada di Sumatera nah atau ustaz semata tanya kejadian tersebut. Akhirnya nggak ada nggak ada masalah. Nah, yang di Jawa mengatakan Sumatera nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Kata Syekh Fulan. Ini nggak masalah. Perkaranya darurat karena dia nggak mungkin saat itu ngecek langsung ke sana gitu loh, pergi ke Sumatera langsung. Apa maksudnya? Karena apa? Karena disebutkan apa? Nam ahlul balad adra bima Maksudnya bahwa bahwasanya penduduk negeri itu lebih tahu tentang kejadian yang ada di dalamnya. Biasanya seperti itu biasanya. Apa maksudnya ya? Tapi kalau dia misalnya mampu ngecek langsung Sumatera, misalkan kan mungkin saat itu. Nah, saat itu dibutuhkan darurat. Mafhum? Eh, nah, barakallahu fikum. Jadi, penduduk negeri itu adra bima Seringnya itu lebih tahu tentang kejadian dalamnya. Atau nggak tahu misalkan. Tapi kan kalau penduduk negeri lebih tahu gitu loh. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum. <clears throat> Kemudian juga kaidah yang berikutnya adalah isal khabar kal muayyanah. Jadi kalau antum di Jawa hanya mendapatkan kabar, orang yang Sumatera sana menyaksikan langsung, insyaallah lebih tahu. Paham ya? Karena apa? Laisal khabar kal muayyanah. Perhatian baik-baik. Kabar itu tidaklah seperti orang yang menyaksikan langsung. Ini kaidah penting nih ya. Laisal khabar kal muayyanah. Tidaklah kabar itu seperti orang yang menyaksikan langsung. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau orang yang menyaksikan langsung itu lebih jelas, lebih kuat dalilnya daripada sekedar kabar. Amnya katanya eh, di Sumatera katanya terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Kata siapa? Ya, kata sepulan. Sepulan orang mana? Orang Jawa. Eh, dia hanya kabar aja. Ya sumpatan telepon, enggak ada apa-apa. Anda nyaksikan langsung enggak? Kuat mana berarti? Kuat yang nyaksikan langsung tadi. Paham ya? Kaidahnya laisal khabaru kal muayanah dengan dalil yang ada pada kalau film seperti itu. Maaf insyaallah ya? Nah, berikutnya. Qala al muallifu rahimahullah wa syartu fil mufti istihadun wa huwa an ya'rifa man ya'rifa min ayyil kitab was sunan وشرط في المفت استهاد وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفكه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت والنحو والأصول مع علم الأدب والبل واللغة التي أتت من العرب قدرا به يشتنبط المسائل binafsihi liman yakunu sa'ila ma ilmihi tafsira fil ayati wa fil hadithi halat ar-ruwati wa mawdi' al-ijtihadi wal khilafi fa ilmu hadzal qadar fa ilmu hadzal qadri fihi kafi nah ini mengenai syarat-syarat syarat-syarat mufti yang beristihad kita lihat nanti ingat-ingat ya mustafti itu siapa yang minta fatwa mufti yang berfatwa Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yakni yustaratu fil mufti an yakuna mustahidan. Disyaratkan untuk menjadi mufti itu dia adalah orang yang mustahid. Paham ya? Mustahid itu sebagaimana sebutan tadi itu. Misalkan antum jawab sebuah pertanyaan, suatu ketika sebutkan jawabannya ada dalilnya baru dinukilkan gitu loh. Nah, sebagaimana kuat syukur Islam, tambah kuat biasanya. Wa ma al muftin alladziina laisu bimustahidin. Alangkah banyaknya orang-orang yang berfatwa yang mereka sendiri bukan mustahidin sebenarnya. Paham itu ya? Sekarang banyak orang berfatwa tanpa ilmu, akhirnya apa? Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Allah musta'an. Imma muqallidun. Imma mereka adalah orang-orang yang hanya andalnya taklid wa imma sigharun atau imma dia adalah anak-anak kecil layak rifuna yang mereka tidak mengetahui illa hadisan aw hadisain yang dia apa tidak mengetahui kecuali satu hadis atau dua hadis fa yatasadduna lil fatwa akhirnya apa nah kemudian tiba-tiba mereka sudah berani berani menampilkan diri menampilkan diri memberanikan diri untuk berfatwa paham itu ya nah barakallahu fikum seperti ini berbahaya apalagi sekarang dikenal dengan banyaknya apa medsos media sosial banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kelihatannya pintar, masya Allah, Syekh Fulan, Ustadz Fulan. Dia andalannya cuma HP saja, padahal hafalan nggak punya, Al-Quran nggak hafal, As-Sunnah juga nggak hafal, belajar pun nggak pernah, amnya. Belajar jurumnya aja berkali-kali nggak pernah selesai, amnya. Kemudian apa kalau berfata, masya Allah, amnya. Tapi dia pandai cuma apa? Ngopi, ngopi di sini, pindah sini, ngopi di sini, pindah sini kalau internetnya mati, bingung sudah. Assalamualaikum Ustaz, ini ada pertanyaan, bagaimana jawabannya? Afwan, listriknya lagi mati. Eh, internetnya lagi lagi lagi masalah. Paham ya? Pulsanya lagi habis, kuotanya habis saya tanya. Lah apa keterkaitannya dengan kuota? Berarti menunjukkan dia itu enggak ahli, paham ya? Nah, jadi jangan sampai andalannya dikenal dengan dai internet jangan berbahaya. Karena kami sudah menelusuri walaupun enggak semuanya, beberapa orang yang sibuknya internet saja Nah, itu memang kadang masya Allah faedahnya itu bagus sekali. Cuman kalau ditelusuri orangnya per individu ternyata dia nggak pernah belajar, ha? jarang belajar, kemudian sibuknya cuma di internet saja. Nah, suatu ketika dicoba dia, dites. Apa hukumnya kalau seperti ini Ustaz? Maaf ya, kuotanya lagi habis. ya? Kami belum bisa memberikan jawabannya. Nah, ketika kuotanya sudah ada baru dia jawab semuanya. Misalkan, posisi seperti itu berarti dia aslinya nggak ahli. Paham ya? Hati-hati itu ya. Jangan oh, jangan andalannya internet. Internet itu kalau suatu ketika anda butuhkan nanti sudah besar, sudah berkeluarga, sudah misalnya sudah dakwah, antum butuhkan nanti barakallahu fikum hanya untuk membantu. Nah, membantu pencarian-pencarian mungkin di Maktabah Syamilah yang kira-kira antum enggak punya kitabnya, itu bagus sekali. Tapi kalau untuk berfatwa dengan internet jangan. Paham ya? Upayakan Al-Qur'an Sunnah dihafal. Usia masih muda, masih muda kan antum? Masih muda. Paham ya? Kesempatan masih bisa dikatakan ada gitu loh ya. Nah, tapi kalau sudah mutazawijun, sudah menikah, itu udah lain lagi urusannya. Ya kan nomor lain. Orang sudah menikah udah lain. Dia harus ngurusin anak dan keluarganya, mencari maisha, kerjaan atau semisalnya. Tapi masih muda-muda seperti ini. Eh, usia 22 masih muda. Paham ya? 30 tahun nah baru paham ya? Dalam artian baru mulai mencari gitu loh. Tapi kalau teman masih 19, 18 santai saja belajar dulu. Paham ya? Jangan sampai kita nah barakallahu fikum terlewatkan karena biasanya kalau menghafal Al-Qur'an di usia muda-muda itu bisa dikatakan masih muda. Paham ya? Tapi kalau 20 20 tahun ke atas itu biasanya ada yang mudah, ada yang susah. Karena anak rasakan sendiri waktu itu ya. Jadi ketika menghafal Al-Qur'an ketika usia di bawah 20 tahun masih mudah. Oleh karena itu sempatkan, jangan terluputkan. Usia antum berapa usia antum? 19 13 masih ada kesempatan eh, upayakan 15 tahun sudah selesai Al-Quran gitu caranya karena nanti masih ada 5 tahun untuk menguatkan caranya gitu jadi Al-Quran Sunnah dihafal jangan apa sekarang di internet semua sudah ada Ustaz tinggal ngetrik tanya Mbah Google katanya tanya Mbah Google ada semuanya memang ada semuanya tapi ilmunya mana kalau Mbah Google mati gimana meninggal dunia Amin ya Allah mustahil ini perlu diperhatikan baik-baik ya karena kalau mengandalkan mengandalkan itu terkeliru jadi andalkan hafalan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan andalkan siapa nih Mbah Gokel tadi ya. Karena Mbah Gokel ini lama-lama juga terkadang meninggal dunia juga, paham ya? Kuota habis nggak bisa tanya Mbah Gokel, Allah mustahil. Ini sekedar na'am barakallahu fikum nasihat bahwasanya jangan ngandalkan mutlak kepada internet karena internet itu hanya membantu saja. Tapi hafalan itu yang perlu kita kejar Al-Qur'an dan As-Sunnah. Semangat barakallahu fikum. Naam. Kita lihat di sini. Naam wa yahsabuna anna suqal fatwa kasuqil tijarah masyaallah. Mereka mengira bahwasanya pasar fatwa itu seperti pasar perdagangan. Eh? Kullu nam kullun yukhiru fihi wa yarbah. Masing-masing pedagang jual beli di situ kemudian mencari untung. Enggak. Paham ya? Pasar fatwa itu enggak sembarangan. Walam ya'lamu anna suqal fatwa min akhtari ma yakun hatta ja'a fil hadis dan mereka tidak mengetahui bahwasanya pasar fatwa itu adalah perkara yang paling berbahaya. Hingga datang sebuah hadis ajra'ukum 'alal futya, ajra'ukum 'alan nar. Orang yang memberanikan diri di antara kalian untuk berfatwa itu adalah orang yang nah kalau fikum memberanikan dirinya untuk masuk neraka. Karena berfatwa itu enggak sembarangan, dimintanya pertanggungjawaban. Oleh karena itu jangan bermudah-mudahan berfatwa tanpa dalil. Paham ya? Karena sebabnya kalau berfatwa tanpa dalil apa? fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Ditanya kemudian dia menjawab berfatwa tanpa ilmu akhirnya sesat dan menyesatkan. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Seperti itu. Jadi hafalan jangan sampai terluputkan qala Allah qala Rasul. Wa qad kana salafur rahimahumullah yatadafa'unaha. Dan dulu para salaf saja mereka takut, enggak mau berfatwa. Saling apa? Saling menolak. Kulun yakul masih mengatakan idhab ila fulan kalau masalah ini antum tanya kepada si fulan saja. Wal akhar yaqul idhhab ila fulan. Dan yang lainnya mengatakan kalau masalah seperti ini wallah alam enggak tahu, tanya kepada fulan. Itu bukan perkara yang apa? Bukan perkara yang hina. Kalau antum ditanya enggak tahu, antum mengarahkan orang lain itu enggak masalah. Paham ya? Ustaz itu ternyata enggak tahu apa-apa, setiap ditanya mesti suruh mengarahkan ke Ustaz fulan, Ustaz fulan. Bukan itu enggak masalah. Itu justru apa? Bagus daripada dia jawab tanpa ilmu. Paham maksudnya ya? Jadi ketika ditanya enggak tahu, ya paling minim dia biar selamat wallahu a'lam. Paham ya? Atau la adri. Atau dia misalkan tahu bahasa sana ada Syekh fulan, kita arahkan. Coba tanyakan kepada Syekh fulan misalkan. Itu bukan berarti wah ini ustaznya ini ternyata enggak tahu apa-apa. Setiap tanya mesti enggak tahu wallahu alam wallahu alam wallahu alam menurut katanya. Paham ya? Ucapan wallahu alam itu bagus itu. Daripada dia menjawab tanpa apa? ilmu. Berbahaya, berbahaya. Barakallahu fikum. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah wal mustahidu wa huwa an ya'rifa min ayil kitab. Ayi itu jamak dari ayah. Artinya apa? Mu'allif berkata, orang mustahid itu adalah orang yang mengetahui dari ayat-ayat Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an barakallahu fikum. Setelah hafal Al-Qur'an diiringi dengan ilmu usul, penting ilmu usul ya. Karena ilmu usul itu untuk apa sih? Untuk melatih agar orang yang sudah hafal Al-Qur'an tadi bisa mengeluarkan apa? Mengeluarkan dalil-dalil dari perutnya sumber dalil Al-Qur'an Sunnah, dia bisa mengeluarkan. Ini hukumnya haram, dalilnya mana qala Allah. Paham ya? Itu karena sering belajar usul. Paham ya? Oleh karena itu kalau cuma mengandalkan hafal Al-Qur'an saja, dia enggak mau memenuhi dalam artian mempelajari ilmu alat atau tidak mau istilahnya apa mengetahui pendalilan per individu itu nanti kurang. Dia hafal Al-Qur'annya. Contohnya misalkan ya Afan ya. contohnya kita misalnya sudah hafal Al-Qur'an, kemudian ada permasalahan hukumnya apa? Haram. Dalilnya mana? Enggak tahu. Dia hafal Al-Qur'an padahal. Dia tapi belum tahu ternyata di dalam dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang cocok dengan permasalahan tadi. Tapi karena dia belum terbiasa akhirnya dia belum tahu. Padahal kalau jawab oh iya, jawab kan? Sudah. Itu biasa seperti itu. Cuman lama-kelamaan kalau antum sudah sering seperti itu, nah barakallahu fikum dilatih. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Itu terbiasa nanti untuk membuka apa pintu tadi itu. Yang sumber itu kan harus dibuka. Dia tahu oh ini, ini haram dalil ini. Oh ini enggak boleh dalilnya ini. Mendoakan orang musyrikin dengan apa ampunan enggak boleh walaupun orang tua sendiri. Dalilnya ini. Diambil istinbatnya dari mana? Al-Qur'an. Kan gitu kan? Jadi ilmu usul itu ilmu yang apa? Ilmu yang membuat orang yang pelajar itu apa? Bisa mengambil istinbat. Paham ya? Dari dalil Al-Qur'an Sunnah akhirnya mengeluarkan sebuah hukum. mahu insyaallah? Naam. Wa as naam wa qalu ayin jamu ayah. Jadi ayun jamak dari ayat. Wa qalu as-sunan ay sunanun nabi sallallahu Fal maqsud idan berarti yang diinginkan adalah an ya'rifa minal kitab qadran yastanbitu bihil masail wa minas sunan kadzalik. Maksudnya ada seorang mustahid itu hendaknya mengetahui dari Al-Qur'an sesuai dengan kadarnya yang dia mengambil istinbat permasalahan-permasalahan dan dari as-sunnah seperti itu juga. Pak maksudnya ya? Semua amalan tergantung dengan niatnya. Dalilnya mana? Wallahu alam. Kurang nggak kira-kira Ibnu Umar? Kurang. Tapi kalau coba kalau dia tahu, semua amalan tergantung dengan niatnya. Buruk ataukah baik hasil yang dihasilkan tergantung dengan niatnya. Dalilnya mana? Nah, mulailah dia berputar di situ. Nah, kalau dia paham langsung arahnya ke dalil yang sudah dihafal nanti. Innamal a'malu niat karena itu. Itu penting seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu perlu diperhatikan baik-baik karena yang namanya Ya seorang belajar itu bukan untuk dirinya sendiri tapi suatu ketika untuk orang lain. Namanya seperti itu barakallahu fikum. Wa qawlu rahimahullah wal fiqhi fi furu'ihi syawaridi ay an ya'rifal fiqha bi furu'ihi. Hendaknya dia mengetahui masalah fikih dan juga cabang-cabangnya. Ini bukan berarti semua orang menguasai ya. Antum perhatikan, hatta para masyayikh, para asatidah sudah menjadi syekh, sudah menjadi ustaz itu enggak semua ilmu dia kuasai. Terkadang ada perkara-perkara yang dia nggak tahu sehingga dia mengarahkan kepada syekh yang lainnya atau wallah alam. Paham ya? Jadi jangan anggapannya kalau sudah dari ustaz itu semuanya tahu nggak, Belum tentu. Paham ya? Belum tentu karena apa? Perbedaan pendapat para ulama atau para ustaz terkadang tergantung apa? Terkadang tergantung dengan ilmu yang dia miliki. Karena si fulan ilmunya lebih tinggi, si fulan ilmunya sederhana. Itu terkadang beda cara pandangnya. Paham ya? Atau sama-sama punya hafalan tapi ternyata dia punya kelebihan memahami. Paham ya? Yang ini lebih paham, yang ini keliru memahami. Yang dikenal dengan gagal paham tadi itu. Itu lain lagi nanti pembahasannya. Maksudnya bagaimana? Yang dihukum juga lain. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, contohnya memahami masalah ayat wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati apa? Perzinaan. Yang ini tahunnya dohirnya, dohirnya larangannya mendekati. Zina sekalian gak masalah. Nah, ini gagal paham. Gagal paham orang ini ya. Yang satunya udah paham masalah itu. Larangan mendekati aja dilarang. bisa dikatakan mendekati aja dilarang apalagi berzina tambah dilarang. Nah, ini berarti selamat pemahamannya. Paham belum? Eh, na'am. Seperti itu perlu diperhatikan baik-baik ya. Naam. Kita lihat berikutnya dikit lagi barakallahu fikum. masyawari itu jam datin wa hiyal masailu al-ba'idah. Syawarid itu jamak dari syaridah yang artinya adalah permasalahan-permasalahan yang jauh. Wa idza kana la budda an al masail ba'idah fala budda an ya'rifal qariba Kalau seorang mustahid ada disyaratkan harus mengetahui permasalahan-permasalahan jauh, maka harus dia mengetahui permasalahan-permasalahan dekat. Paham ya? Seperti itu perlu diperhatikan. Jadi jangan bermudah-mudahan anak sekarang sudah menjadi ahlu istihad. Nah, ditanya hukumnya apa? Nah, makan kucing Hukumnya makan kucing halal. Nah, kenapa? Dalam Al-Qur'an enggak ada. Nah, paham ya? Itu berarti dia belum ahli istihad. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum. Nasallahu salamatal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.